بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضاه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد إخوان الكرام أكرمني وأكرمكم الله تعالى جميعا Kita akan kembali mengkaji kajian dari kitab Ma'alimu Da'wati Ahli Sunnah, simbol-simbol dakwah. <coughs> simbol-simbol dakwah Ahli Sunnah. Sebuah karya tulis ilmiah milik Syekh Abu Bakar Abdul Razak bin Saleh bin Ali An-Nahmi hafizahullah taala. Pada pertemuan malam terakhir, alhamdulillah telah kita selesaikan judul bab tentang taklid, bahwasanya taklid dakwah lusunah tidak menyeru kepadanya. Bahkan yang diseru oleh dakwah lusunah adalah untuk mengikuti kitabullah dan mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian telah kita ambil juga sepenggal dari judul bab tentang ahlu sunnah memberikan peringatan tentang tamadhub dan tahazzub. Dalam beragama tidak perlu untuk bermadhab-madhab madhab fulan, madhab ini, madhab itu. Bukan bagian daripada agama Islam. Bahkan sang penulis memfonis. Maka ini juga adalah ucapan dari Al-Allamah Mukbil bin Hadil Wadi'ir rahimahullah ta'ala bahwasanya bermadhab dalam agama adalah bid'ah. Dengan alasan tidak pernah dijumpai di kalangan tiga generasi emas pertama umat ini. Selain tamadhub, bermadhab tidak boleh, demikian juga tahazzub, berkelompok-kelompok. Kalau terdahulu pembawaan dalil dari sang penulis bahwasanya berkelompok-kelompok dalam agama adalah tradisi ahlul batil, mulai dari perpecahan orang-orang musyrik, perpecahan Yahudi dan Nasara, dan agama Islam terlarang untuk mencontoh mereka. Kita lanjutkan Kali ini beliau akan sebutkan kepada kita di antara dampak buruk dari berkelompok-kelompok dalam beragama. <clears throat> Kata beliau, "Wa da'watu ahli sunnati tuhadziru aidan min at-tahazzub." Dakwah sunnah juga memberikan peringatan akan berkelompok-kelompok. Eh berkelompok dalam agama tidak boleh. Ada kelompok ini, ada kelompok itu. Agama Islam agama yang satu. Menyembah Allah yang satu Nabi yang diutus kepada agama Islam juga Nabi yang satu. Kitab suci yang diturunkan kepada agama Islam juga kitab suci yang satu. Dalam beribadah sholat khususnya juga menghadapkan wajah kepada kiblat yang satu Ini Ka'bah. Kalau begitu tidak ada alasan untuk bercerai-berai, berpecah belah, berkelompok-kelompok. Dan ahlu sunnah memberikan peringatan tentang perpecahan umat ini. Lian al-hizbiyah itu baghidah Lian al-hizbiyah al-baghidah fiha Karena hizbiyah yang dibenci di dalamnya terdapat dampak buruk, terdapat kemudaratan. Baik itu kembali kepada individu muslim ataupun secara umum agama Islam. Oleh karena itu terlarang, berkelompok-kelompok adalah terlarang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah seluruhnya. Nah, tali Allah adalah agama Islam. Tali Allah adalah Al-Quran. Tali Allah adalah la ilaha illallah. la tafarraku dan janganlah kalian bercerai-berai. Berkelompok-kelompok terlarang. Yang dianjurkan adalah untuk bersatu. Ada doror di balik pengelompokan agama. Minha diantaranya adalah tafriqatul muslimin wa tamzikul muslimin. Memecah belah kaum muslimin dan mencabik-cabik persatuan kaum muslimin. Kaum muslimin dianjurkan untuk bersatu. Kalau sudah bercerai-berai, ini celaka. Tanda keburukan ketika kaum muslimin sudah bercerai-berai. Allah anjurkan untuk menjadi satu, bersatu di atas agama Islam. Kalau begitu yang menyelisih tentang persatuan agama Islam, yaitu cerai-berai adalah terlarang. Karena di dalamnya terdapat doror, satu kaum muslimin dengan kaum muslimin yang lainnya sama-sama agama Islam hanya saja berbeda kelompok, firqah, golongan, jamaah. Akhirnya berpisah. Tidak saling tegur sapa, bahkan saling mengklaim bahwasanya dia benar, yang lainnya salah. Jadi hizbiyah terdapat kemudorotan yang besar di dalamnya, mencerai beraikan persatuan kaum muslimin. Wallahu subhanahu wa ta'ala yakul, dan Allah yang maha suci serta maha tinggi, mengatakan, Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Sungguh umat kalian ini adalah umat yang satu. Dan aku adalah Rabb kalian. Maka sembahlah aku, ya sembahlah aku satu-satunya. Ayat ini luar biasa besar. Ajakan untuk bersatu. Umat ini adalah umat yang satu. Pertama kali muncul di kota Mekah yang diusung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang diri datang mendakwakan salah Allah agama Islam. Tapi kalau begitu kenapa bercerai-berai? Sedangkan yang diikuti jadi panutan dan suri teladan adalah satu. Umat ini adalah umat yang satu. Wa ana rabbukum dan aku adalah Rob kalian, karena itu sembahlah aku, eh sembahlah aku juga yang maha satu, tunggal. Fahadihil ummatu wahidatun. Kitabuha wahid wa kiblatuha wahidah. Wa nabiyuha wa rasuluha wahidun. Lakinnal hizbiya ja'alathum syadar wa madar. Umat ini adalah umat yang satu. Kitab susinya satu. Kiblat, eh, pandangan wajah mereka ke arah sholat satu. Ka'bah. Nabi dan Rasul mereka juga satu. Yang diutus kepada mereka satu. Hanya saja barakallahu fikum hizbi yang menjadikan mereka menjadi bercerai-berai. Syadar madar. Syadar madar ya, artinya adalah ayat yang ke barat, dan timur, dari yang ke utara, dari ke selatan. Sesuka hati dia. Padahal mengaku Islam. Islam tidak berpecah belah. Islam tidak bercerai-berai. Yang berpecah belah, yang bercerai-berai bukan cerminan agama Islam. Ini agama terdahulu, musyrik, musyrikun, Yahudi, Nasoro. Nah, mereka bercerai-berai. Kita dilarang untuk mencontoh mereka. Hanya saja Allah musta'an tetap terjadi. Perpecahan tetap terjadi. Dalam hadis Anas radhiyallahu anhu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam latattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltum kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalian akan mengikuti umat terdahulu akan mengikuti tradisi umat terdahulu sejengkal demi sejengkal sahasta demi sahasta sampai-sampai Jikalau mereka masuk ke lubang bob, hewan padang pasir, yang membuat lubang sebagai tempat perlindungannya di dalam tanah. Niscaya di antara kalian juga ada yang mengikuti mereka untuk masuk ke dalam lubang bob tersebut. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ahumul Yahud wan Nasara?" Wahai Rasulullah, apakah engkau maksudkan mereka adalah Yahudi dan Nasara? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Famanil qaum illa haula." Siapa lagi kalau bukan mereka? Eh, umat ini diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mencontoh Yahudi dan Nasoro. Termasuk mencontoh kaum Yahudi dan Nasoro adalah perpecahan. Umat Yahudi berpecah menjadi 71 golongan, umat Nasoro terpecah menjadi 72 golongan, umat ini pun mengikuti mereka. Wallahul musta'an. Intinya berkelompok-kelompok tercela, masing-masing mengklaim dia yang benar. Ada kelompok ini, ada kelompok itu. Kata Allah Subhanahu wa taala huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hada dialah yang memberikan nama kepada kalian memberikan julukan kepada kalian Islam muslim sebelum ini dan juga di zaman ini ya, di zaman agama Nabi Shallallahu alaihi wasallam Hizbiyah tercela karena mereka mencerai berikan agama Islam. Wa min adraril hizbiyah dan diantara kemudorotan hizbiyah, kelompokan Agama Islam dijadikan sebagai berkelompok-kelompok. Adamul adli wal insaf. Fama fil hizbiyati adlun abadan. Di antara kemudaratan yang timbul dari hizbi atau pengelompokan adalah tidak adanya keadilan dan insaf. Nah, tidak adil. Karena kenapa? Mereka lebih mengunggulkan kelompok mereka daripada kelompok yang lain. Meskipun mungkin kelompok mereka jelas-jelas salah. Kelompok yang lain berada di atas kebenaran. Al-Muhim, fanatisme, asobia. Ya mereka unggulkan hanya kelompok mereka. Karena tidak ada adil, keadilan. Nah, hizbiyah tidak adil. Fama fil ti adlun abadan. Tidak ada di dalam hizbiyah keadilan sama sekali. Selama namanya. Hizbiyah tidak adil. Punya orang dia mau rampas, punya dia tidak mau berikan ke orang. Dan gambaran tentang hizbiyah oleh Al-Alama Mukbil bin Hadil Wadi rahimahullah ta'ala sungguh buruk. Nah, penggambaran akan hizbiyah oleh Al-Alama Mukbil bin Hadil Wadi rahmatullahi alaih sungguh buruk. Pada satu rekaman taklim milik Syekh Mukbil beliau pernah mengatakan bahwasanya bunudul hizbiyah salasah al kadib wat talbis wal khida'. Nah, poin-poin inti pada hizbiyah ada tiga. Kedustaan. Pengkaburan. Dan kecurangan. ketiga ini ada pada hizbiyah. Hizbiyah pendusta. Hizbiyah pemutarbalikan fakta, mengkaburkan. Dia salah, dia katakan dia yang betul. Al-Haq. Ada Al-Haq pada Ahlul Haq, salahkan malah mengatakan itu adalah yang salah. Dan tipu daya, kecurangan. Ini gambaran tentang Hizbiyah oleh Syekh Mukbil bin Hadil Wadi'ir rahimahullah ta'ala. Dan ini penyakit, boleh gambarkan kepada kita bahwasanya hizbi adalah penyakit. Terkadang pada sebagian ucapan beliau juga Syekh Mukbil pernah mengatakan al-hizbiyah masakhoh. Hizbiyah itu merubah seseorang. Alhamdulillah kalau seandainya merubah dari jelek menjadi baik, tidak. Wa hizbiyah adalah merubah dari yang bagus menjadi jelek. Dulu rajin ibadah, akhirnya malas ibadah. Dulu rajin taklim, setelah masuk hizbiyah jadi malas taklim. Dulu mungkin terkenal, jujur, terpercaya. Ketika masuk dalam hizbiyah, nah hilang kepercayaannya. Dan seterusnya. Hizbiyah masakho. Hizbiyah itu merubah jati diri seseorang. Wa min adraril hizbiyah. Dan diantara kemudaratan hizbiyah pula. Masih belum menyebutkan tentang dampak buruk dari berkelompok-kelompok. Annal hizbiyin yakuluna nasi tafarroku Wallahu azza wa jalla yaqul wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hizbiyah mengatakan kepada umat manusia bercerai-berailah kalian. Ayo kita memisahkan diri dari jemaah. Enggak apa-apa, itu boleh. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah seluruhnya dan janganlah kalian bercerai-berai. Allah katakan jangan bercerai-berai. Hizbiyah bilang enggak apa-apa. Ayo kita pisahkan diri dari jamaah. Kita bikin kelompok sendiri. Kita punya kekuatan, kita punya kemampuan, kita punya masjid, kita punya dakwah, kita punya enam pengikut. Intinya ini diantara kemudaratan hizbiyah. Sangat buruk digambarkan oleh para ulama dan Sebelum kita baca lagi yang berikutnya tentang masih tentang Abdurrahman Al-Hizbiyah. Hizbiyah bukanlah istilah yang baru, bukan baru ini digunakan oleh para ulama sunnah untuk memfonis kelompok yang menyimpang dari rel syiratul mustaqim dengan julukan hizbiyah. Ini bukan istilah yang baru, ialah hizbiyah adalah nama yang sudah ada di dalam Al-Quran, sudah ada di dalam hadis, sudah dipraktekkan oleh para sahabat di zaman tersebut. Bahkan nama surat di dalam Al-Quran, salah satu nama surat di antara 114 surat namanya Al-Ahzab. Jama' dari Hizbun atau Hizbiyatun. Eh, kelompok-kelompok. Yang dimaksud dengan surat Al-Ahzab adalah nah, menggambarkan tentang perang Al-Ahzab, nama lainnya adalah perang khondak. Kenapa dijuluki dengan Ahzab? Karena bersatu padu di dalam perangan tersebut seluruh ahlul batil dengan tujuan yang sama untuk menghancurkan agama Islam kaum muslimin. Di dalamnya ada musyrikul penduduk kota Mekah. Di dalamnya ada Yahudi baik itu yang di Khaybar ataupun di dalam kota Madinah sendiri. Di dalamnya juga adalah Badui Arab. Nah, Badui Arab dari Gutofan, dari Bani Hawazin, berkumpul totalnya 20 ribu bersatu padu untuk menyerang kota Madinah kaum muslimin kelompok ini kelompok ini kelompok ini kelompok ini bersatu makanya nama surat tersebut namanya Al-Ahzab menceritakan perang Al-Ahzab perkumpulan beberapa kelompok dengan tujuan untuk sama-sama memerangi Al-Haq Inilah inti daripada hizbun, inilah inti daripada hizbiyah. Memerangi al-haq. Kemudian lafat-lafat hizb sendiri ada dalam Al-Quran. Sebagiannya telah kita baca. Yang sampai terus buahkan kepada kita. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing kelompok dia bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Bahkan syaitan. Iblis alaihi la'anatullah juga punya hizb sendiri. Dia pemimpin hizb. Hizb, hizb iblis. Iblis syaitan. Dan dia punya pengikut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Nah, ini keterangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian oleh karena itu jadikanlah dia sebagai syaitan. Dan dia yakni syaitan mengajak hizbnya, mengajak kelompoknya agar bersama bersama sama dia menjadi penduduk sair, penduduk neraka. Jadi hizb bukanlah lafaz yang baru. Hizbi bukanlah istilah yang baru, ini sudah ada dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ini adalah enam telah diketahui oleh para sahabat di zaman tersebut ridwanullahi alaihi majma'in. Di dalam kitab Al-Mabadi'ul Mufidah milik guru kami Abu Abdurrahman Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullah belum menerangkan tentang makna hizbiyah. Kemudian terakhir bahwasanya hanya ada satu hizb yang selamat yaitu Hizbullah. Hanya ada satu kelompok yang selamat. Siapa mereka? Hizbullah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah bahwasanya kelompok Allah lah mereka lah yang beruntung, yang selamat. mereka selamat dari kemudorotan-kemudorotan hizbiyah, tidak bercerai-berai, maka mereka tetap bersatu. Tidak memecah belah kaum muslimin, bahkan mereka memiliki julukan ahlu sunnah, tambahkan lagi di belakang al-jamaah, karena mereka lah yang konsisten di atas jamaah kaum muslimin. Dan perhatikan bahwasanya ini adalah salah satu simbol, dan tersimbol dakwah ahlu sunnah adalah memberikan peringatan Jangan bercerai-berai. Kalau ada seorang yang membuat kelompok baru dalam agama Islam, kemudian mengajak orang lain, ahlu sunnah lah yang tampil. Paling terdapat mengatakan bahwa saya jangan ikuti dia karena bercerai-berai. Dalam agama Islam terlarang. Itu namanya hiz, hizbi, ya. Kata boleh lagi berikutnya. Wa yaqulullah subhanahu wa ta'ala. Masih tentang kemudaratan hizbiyah. Jadi bercerai-berai. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian kepada kebajikan dan ketakwaan dan janganlah saling menolong tolong menolong kalian di atas dosa dan permusuhan. Nah, anjuran dari Allah untuk saling bahu membahu, bersatu padu, tolong menolong, bekerja sama, saling ta'awun dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Dan kebaikan dan ketakwaan mengajak kepada persatuan. Sedangkan larangan untuk saling tolong menolong, bekerja sama, bersatu padu dalam permusuhan dan dosa. Permusuhan mengajak kepada perpecahan. Intinya jikalau ada intinya barakallahu fikum jam, jikalau ada seseorang yang mengajak untuk keluar dari jamaah nah dialah hizbiyah. Dialah hizbiyah. Wamin min adraril dan diantara kemudaratan hizbiyah yang lainnya. ilqa al an nafiha ilqa al wala'i wal bara'i sahih. Di dalamnya terdapat dalam hizbiyah pembatalan tentang loyalitas dan kebencian yang sahih. Artinya apa? Dalam sebagian pertanyaan yang sampai kepada Al-Allamah Muqbil bin Hadil Wadi rahimahullah taala ketika beliau ditanya Ya Syekh mal hizbiyah. Wahai Syekh apa yang dimaksud dengan hizbiyah? Beliau memberikan jawaban bahwasanya al-hizbiyah dengan simpel dan singkatnya al-hizbiyah al-wala wal bara al dayik. Hizbiyah adalah wala dan bara yang sempit. Maksud dari ucapan ini bahwasanya nah wala dan baro. eh wala artinya cinta, baro artinya benci. Eh dia cinta dan benci bukan berdasarkan kitab dan sunnah tapi karena Standarisasi kelompok dia. Artinya, siapa yang bersama dia dia cintai, yang tidak bersama dia dia benci. Nah, meskipun sama-sama kaum muslimin, makanya ini bahayanya hizbiyah. Bahayanya hizbiyah. Sama-sama agama Islam. Sama-sama menjadikan Allah sebagai pengantam yang disembah. Menjadikan kitab suci sebagai rujukan. Menjadikan Rasulullah SAW sebagai penutan, suri tauladan. Tapi karena hizbiyah, pengelompokan, Nah, ketika bukan kelompok dia, dia tidak suka, dia benci. Inilah namanya al-wala wal bara' Dan pada siapa yang ada ini pada diri dia, hizbiyah. Nah, dengan simpelnya Syekh Mukbil rahimahullah taala memberikan jawaban ketika ditanya, "Ya Syekh, mal hizbiyah?" Wahai Syekh, apa itu hizbiyah? Beliau menjawab, "Al-wala wal bara' ad Loyalitas dan kebencian yang sempit. Dengan kata lain bahwasanya dia akan cinta hanya orang yang bersama dia. Dan ketika tidak bersama dia, dia malah benci. Jadi merupakan puncak tertinggi dari tanda-tanda enam tanda-tanda seseorang tersebut telah menyimpang dalam hizbiyah. Cinta dan bencinya dia bukan karena lillahi ta'ala. <clears throat> Tapi cinta dan bencinya dia karena kelompok karena komunitas. Wamin adroril adraril dan diantara tanda-tanda hizbiyah atau nama kemudaratan hizbiyah maksud kami. Ya. Boleh bawakan di sini ucapan Syekh Mukbil. Annaha tamsakh asy Bahwasanya di antara kemudaratan hizbiyah adalah dia merubah seseorang. Ya laita seandainya merubah tersebut dari kejelekan menjadi kebaikan. Ini positif. Namun hizbiyah kebalikannya, dia merubah seseorang dari kebaikan menjadi kejelekan. Seorang penuntut ilmu ketika terjangkit penyakit hizbiyah, nah hilang ilmunya. Hilang keberkahan ilmunya. Jadilah dia pencinta dunia. Karena apa hizbiyah? Nah, Allah musta'an. Ketika penyakit hizbiyah menjangkit seseorang, dia berubah. Wallahi berubah. Ulama sunnah yang dahulunya dia puji, dia agungkan, dia muliakan. Ketika terjangkit penyakit penyakit hizbiyah, dia benci, dia tidak suka. Ilmu yang dahulunya dia amalkan, dia lupakan. Kitab dan sunnah yang dulu dia ajak padanya, kali ini dia taklid. Dia fanatik. Al-Muhim berubah. Al-Muhim berubah. Imam Ayub Asyikhtiani rahimahullah ta'ala, beliau pernah ditanya ketika Nabi mengatakan bahwasanya min alamati. Artinya di antara tanda-tanda seorang itu terfitnah bahwasanya dia berubah. dahulu dia mengatakan halal menjadi haram atau haram menjadi halal, dia berubah. Nah, yang dahulunya boleh tanpa alasan yang tepat dia berubah menjadi tidak boleh dan kebalikannya. Inilah hizbiyah barakallahu fikum jami'an. Walhamdulillah sampai dulu sejarahkan kepada kita bahwasanya seperti inilah ciri-ciri hizbiyah. Tamsakh syakhs bahwasanya hizbia merubah watak pribadi, perilaku jati diri seseorang. Fa idza tahazzaba la tajidu indahu muru'atan wala shahamatan wala adaban ma'al ulama. Apabila dia telah terjangkit penyakit hizbia, engkau tidak akan dapati dari dia penjagaan kehormatan diri. Tidak ada kewibawaan Bahkan tidak ada juga adab bersama para ulama. Tidak ada. dahulu jadi memuji syekh tersebut, dia menjadikan itu sebagai guru yang dia sanjung. Nah, ketiga penyakit hizbi yang menggurrogoti dia, menggurrogoti agama dia, manhaj dia. Kebalikannya malah nah para ulama dia celah. dia hina. Dia injak-injak. Dan inilah hizbiyah wallahul musta'an. ورحم الله Syekh Muqbilan alladhi kana katsiran ma يحذر min al وكنا wa kunna nasma'uhu yaqul Kata beliau demikian. Dan semoga Allah merahmati Syekh Muqbil yang mana dahulunya beliau sering memberikan peringatan kepada kami tentang hizbiyah. Nah, Syekh Mukbir, salah satu ulama di zaman kita sekarang ini, di era kita kali ini, di abad kita kali ini yang getol untuk menerangi al Jarwa tadi beliau hidupkan. Nah, kami juga pernah mendengar ucapan dari Syekh kami Yahya Habibullah Ta'ala beliau mengatakan bahwasanya Al-Hizbiyah fi Damaj Tadmahil Nah, eh, Hizbiyah al-Muhim ketika berhadapan dengan Damaj ketika itu di era itu. Orang sampai hari ini peninggalan-peninggalan masyayikh dan macam masih masih alhamdulillah jarwat tadil masih hidup ingkarul mungkar masih berdiri bosnya Hizbiyah ketika berhadapan dengan Damaj, mereka pudar, mereka larut, hilang, sirna, punah, binasa. Yang mana ini pertama kali dihidupkan oleh Syekh Mukbil rahmatullahi alaih kemudian disusul oleh khalifah beliau Nasihul Amin Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullah taala. Intinya ini adalah dakwah ahlu Sunnah. Dakwah ahlu Sunnah adalah memberikan peringatan kepada umat manusia tentang bahaya dari hizbiyah. Kunna nasmahu yakul dahulunya kami sering mendengar ya, Syekh Mukbil beliau ucapkan al tu masakho. Hizbiyah merubah jati diri seseorang. Segala hal berubah dari diri dia. Nah, ketika seorang telah terjangkit penyakit hizbiyah berubah total. Berubah. Bahkan itu yang kita jumpai dengan mata kepala kita. Ini realita. Dahulu yang mungkin terbilang muridnya Syekh Mukbil. Nah, dia mendakwakan dakwah Syekh Mukbil. Nama besar Syekh Mukbil dia pakai di belakang nama dia. Ketika terjangkit penyakit hizbiyah, hilang dakwah Syekh Mukbil. Dakwah Syekh Mukbil menganjurkan untuk iffa menjaga kehormatan diri, tidak meminta-minta. Dia meminta-minta. Apa yang merubah dia? Hizbiyah. Dakwah Syekh Mukbil Naam sangat keras tentang gambar makhluk bernyawa. Beliau pun memiliki judul buku yang gamblang dan jelas. Hukum taswiri dawatil arwa, hukum menggambar gambar makhluk bernyawa, kesimpulan akhir adalah haram, tidak boleh. Karena hizbiyah menggerogoti dia, akhirnya tidak halal, boleh. Intinya hizbiyah, wallahul musta'an. Faruba syaksin kana hafidhan lil Qur'ani fa'idha tahazzaba musikha Wasoro wasara mukhazzinan mutanattinam mutanattinan yushahidul aflam Terkadang seseorang dahulunya dia menghafal Al-Qur'an namun ketika terjangkit penyakit hizbiyah musikho dia berubah. Berubah. Akhirnya dia jadi nah mukhazzin ini istilah untuk seseorang di Yaman sana mengkonsumsi semacam obat-obat terlarang namanya kod semacam narkotika karena di, di Yaman sana terkhusus sebagian ulama juga <clears throat> mengatakan itu halal wailah dia memiliki mukhadirat memiliki semacam kandungan zat candu dan bius jadi kesimpulannya adalah obat-obat terlarang masuk dalam kategori narkotika bahkan tingkat tinggi dan ini jumpai Sampai itu disebutkan kepada kita bahwasanya ini terjadi di zaman beliau. Bahkan ini pun dirasakan oleh Syekh Mukbil sendiri ketika mengatakan al-hizbiyah masakh. Hizbiyah itu enam merubah seseorang. Dahulunya penghafal Al-Qur'an. Ketika terjangkit penyakit hizbiyah akhirnya menjadi seperti ini. Nah, mutanatin dan yushahidul aflam. Terkena juga dia menonton film-film. Intaha, ini terakhir. Dari ucapan Syekh Mukbil rahimahullah taala tentang penukilan. Nah, barakallahu fikum jami'an ini tentang hizbiyah yang beliau bawakan kepada kita berupa dampak buruk akan pengelompokan-pengelompokan di dalam enam agama Islam. Kita selesaikan bab ini. Wal itu sunnatun min sunanil jahiliyah. Pengelompokan adalah tradisi dari tradisi-tradisi kejahiliaan. Nah, ini materi berikutnya lagi. Artinya para siapa yang berkelompok terdapat pada diri dia perangi-perangi kejahiliaan. Kalau Allah Ta'ala berkata Allah yang Maha Tinggi, "Wa idaki qila lahum ittabi'u ma anzalallah, Kalu balnat nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun." Fanatik kepada orang tua, fanatik kepada bapak, orang tua terdahulu, nenek moyang. Dengan tujuan untuk meninggalkan al-haq. Dan inilah hisbiyah, Artinya hanya mau menerima dari kelompok dia saja dan tidak mau menerima dari kelompok yang lainnya. Kita bacakan ayatnya atau enam. Kita bacakan, kita artikan. Apabila dikatakan kepada mereka orang terjangkit penyakit ya ikutilah apa yang Allah turunkan. Mereka justru memberikan jawaban, bahkan yang kami ikuti adalah apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami, dari para pendahulu kami. Meskipun bapak-bapak mereka, jadi orang-orang tua mereka adalah tidak berakal, tidak memahami akan sesuatu. Tidak juga diberi petunjuk. Dan ini mereka ketahui. Nah, terkadang mereka mengikuti seseorang yang diketahui bahwa dia tidak memiliki ilmu. Dia tidak memiliki nah, sesuatu. La yakiluna syai'an wa la yahtadun. Dan inilah hizbiyah, tradisi kejahiliaan. Wa qala Allah Ta'ala dan ucapan Allah, Allah berkata, Wa idha qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma 'alaihi aba'ana awalau kana syaitanu yad'uhum ila adabis sa'ir. Serupa dengan ayat yang di atas. Ya, apabila di, mereka diajak dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang Allah turunkan. Justru mereka memberikan jawaban bahkan yang kami ikuti adalah apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami. Meskipun syaitan mengajak mereka untuk bersama-sama masuk ke siksa neraka sair. Nah, al-hizbiyah membutakan hati. Intinya dahulu dia di atas basirah, di atas ilmu pengetahuan, wawasan tentang agama. Ketika telah masuk hizbiyah, total berubah semuanya. Nah, yang baik dia melihat itu adalah mungkar, yang mungkar justru dia menganggap itu adalah kebaikan. Ahlu sunnah tetap mengajak kita kembali kepada kitab dan sunnah. Mereka justru menggembar-gemborkan tidak kita kembali kepada ulama. Nah, Kata beliau lagi berikutnya. Wal hizbiyah tutulgi fadl al afadil. Hal al hizbiyah meniadakan kemuliaan orang-orang yang mulia. Ya, maksud dari ucapan ini, maksudnya hizbiyah tidak menghormati para ulama. Nah, tidak menghormati orang-orang yang berbicara dengan ilmu. Wallahu subhanahu yakul dan Allah yang maha suci mengatakan Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum Beliau bawakan ayat, kemudian di akhir ayat nanti beliau bawakan semacam keterangan tambahan akan tafsir dari ayat. Wahai segenap umat manusia, sungguh kami telah menciptakan kalian dari pasangan laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sungguh orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Ini standarisasi kemuliaan dan keutamaan menurut Al-Quran. Itu pun dipraktekkan bahwasanya standarisasi kebaikan seseorang mulia dan baiknya menurut ahlu sunnah wal jamaah adalah ketakwaan. Walaisa dan bukan maknanya adalah inna akramakum indallahi hizbul fulani au man tahazzaba. Bukan maknanya bahwasanya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah kelompok fulani, kelompoknya ini, kelompoknya itu organisasi ini, organisasi itu, yayasan ini atau yayasan itu, tokoh figur ini atau tokoh figur itu, bukan. Intinya paling bertakwa. Au man tahazzaba walakin akramakum indallahi atqakum. <clears throat> Atau yang paling mulia adalah orang yang telah telah terjangkit penyakit hizbiyah. Akan tetapi yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, jadi boleh mengikat. Kita menghormati seseorang, memuliakan seseorang ketika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa dengan makna nah menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Karena ini makna secara global tentang takwa. Kalau begitu maknanya, barang siapa yang menyelisih perintah, yang melanggar larangan, berarti tidak ada kehormatan bagi dia. Karena dia melanggar nilai-nilai ketakwaan. Wal khulaso kesimpulan akhir dari bab ini. Dari materi tentang terlarang untuk tamadhub bermadhab-madhab dalam agama Islam. Terlarang untuk pengelompokan hizbiyah dalam agama Islam. Annal hizbiyah fiha khuturatun alal muslimin. Wa ma dakhalat alal muslimina illa bitakhtitin min a'daihim li'id'afil muslimina wa ifshalihim. Kesimpulannya bahwa hizbiyah terdapat di dalamnya bahaya bagi kaum muslimin. tidaklah ada hizbi yang masuk ke dalam kaum muslimin kecuali dengan perencanaan dari musuh-musuh kaum muslimin. Yang tujuannya adalah untuk melemahkan kaum muslimin dan mencerai beraikan mereka. Jadi hizbi yang masuk dari sisi mana? Dari sisi barakallahu fikum jami'an musuh-musuh Islam. Nah, nah kita ketahui bahwasanya yang merusak pertama kali agama Yahudi yang merusak agama nah, maksud kami yang merusak agama Nasoro adalah orang Yahudi yang tujuannya adalah mencerai mereka. Kaum Nasoro dari dari dalam, dari tubuh, dari tubuh Nasoro sendiri. Syekhul Islam membawakan bahwasanya yang merusak yang merusak kaum Nasoro adalah Yahudi. Berpura-pura masuk agama Nasoro dan namanya adalah Bulis. Nah, berkebangsaan Yahudi. Berpengaruh agama Yahudi. Dia masuk ke dalam, kemudian dia yang pertama kali mencetuskan untuk Trinitas tiga di dalam satu. Kemudian juga yang merusak agama Islam di zaman Ali bin Abi Thalib di zaman tersebut juga berkebangsaan orang Yahudi namanya Abdullah bin Sabah. Jadi yang merusak agama Islam adalah musuh dari luar. Termasuk perang opini mereka adalah nah untuk menghancurkan agama Islam dari dalam adalah mereka masuk ke dalam Islam baru kemudian mereka merusak dari dalam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa saya merusak agama Islam dari dalam adalah nah, seorang berkebangsaan Yahudi namanya Abdullah bin Sabah. Dia masuk ke dalam agama Islam berpura-pura. Kemudian dia yang mencetuskan pertama kali tentang mentuhankan Ali bin Abi Thalib. Dan setelah sempalan Syiah keluar. Nah, akhirnya jadi kelompok baru, firqah baru, jemaah baru. Bercerai mereka muslimin. Dari mana rencananya? Dari Naam musuh-musuh Islam. Al-hizbiyah bukan datang dari Islam, bahkan Islam memerangi hizbiyah. Oleh karena itu, hizbiyah datang dari musuh-musuh Islam. Wallahu taala yaqul dan Allah taala mengatakan, "Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin." Janganlah kalian bertikai. Niscaya akan melemah kalian. Kalian akan melemah. Dan akan hilang kekuatan kalian dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Nah, ayat ini menerangkan kepada kita untuk tidak saling bercerai-berai. Tidak saling bertikai. Dengan alasan bahwasanya ketika bercerai-berai akan hilang persatuan dan kesatuan. Ketika persatuan dan kesatuan telah hilang, kekuatan hilang. Kalau begitu, enam. Musuh sangat mudah masuk untuk mempengaruhi agama Islam dan kaum muslimin dari dalam. Akhirnya buat mereka bercerai-berai, berkelompok-kelompok. Bermula dari sini, karena terjadi pertikaian wallahul musta'an. Nah, dengan demikian telah kita selesaikan bab ini. Alhamdulillah pada dua malam berturut-turut tentang terlarangnya tamadhub dan tahajud dan pada pertemuan berikutnya kita akan lanjut dengan materi yang baru dengan simbol ahlu sunnah yang baru pula. Kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.